tempat yang mulia ini. Kami bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami bertemu dengan anak-anak kami dan bertemu dengan orang tua-orang tua kami. Maka puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jarak antara kita berjauhan, walaupun tempat-tempat kita berjauhan, namun Allah subhanahu wa ta'ala Mempersatukan kita Di atas ukhuwah Mempersatukan kita di tempat yang mulia ini Dalam satu kesempatan yang sama Demikian pula Kami ucapkan Rasa terima kasih yang mendalam Kepada Rakyat Indonesia secara umum penduduk negeri ini, negeri yang mulia. Negeri yang insya Allah penuh dengan barokah. Mereka adalah orang-orang yang baik dalam pandangan kami, menyambut kami dengan tulus dan baik. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami, bapak-bapak kami, pengurus Masjid pengurus Islamic Center ini yang telah menyiapkan berbagai fasilitas demi terlaksananya acara yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini sebagai menara Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai menara kebaikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semua zat yang maha mendengar doa. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan sebuah peringatan penting tentang nikmat besar bahkan termasuk nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan nikmat ini merupakan asal, merupakan sumber dari nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmatul aman, nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan nikmat keamanan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan nikmat keamanan kepada umat-umat sebelumnya. Namun manakala mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat keamanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keamanan tadi. Sehingga rasa takut mulai merasuki kalbu-kalbu hamba-hamba Allah rasa gundah tidak tentram kekacauan terjadi di mana-mana ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keamanan tersebut dan menggantikannya dengan lawan daripada nikmat keamanan itu oleh karena itu hendaknya kaum muslimin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan dan ketentraman ini. Karena apabila tidak pandai bersyukur, tidak pandai mensyukuri nikmat keamanan dan ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita, maka bisa jadi nikmat keamanan dan ketentraman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. نعم إخواني في الله والنعم إذا ما شكرت قرت النعم إذا ما شكرت قرت وإذا ما كفرت فرت وهذه النعمة العظيمة التي أنتم تنعمون فيها تحتاج إلى حمايتها وحمايتها تتمثل في شكر الله جل وعلا وهذا الشكر يتحقق بإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى وقد جرت حكمة الله جل وعلا أن من لا يشكر هذه النعمة فإن الله جل وعلا يسلب عنه هذا الأمن في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فتفيدنا هذه الآية العظيمة أن من لبس إيمانه بالشرك وأدخل إيمانه الكفر فإنه لا يكون له أمن ولا يكون له استقرار لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى لنا بالأمم الماضية المثل فقد قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فليتأمل المسلمون في هذه الآية العظيمة الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن بعض القرى التي كانت آمنة ومطمئنة وفوق هذا يأتيها رزقها الوفير من كل مكان يأتيها رزق الشتاء وهم في الصيف ويأتيهم رزق الصيف وهم في الشتاء ثمرات تجبى إليه من كل مكان وكان الواجب عليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة لتثبت ولتستقر لكنهم لم يفعلوا فتبدلت تلك النعمة بالخوف وبالجوع وبالفقر فصاروا شذر مدر فينبغي على المسلم أن يتعظ بغيره ولا يتعظ بنفسه فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعد من وعظ بنفسه نعم Saudaraku sekalian, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila disyukuri dia akan tetap. Namun apabila nikmat-nikmat tersebut dikufuri, diingkari, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan farrat, akan pergi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketentuannya terhadap hamba-hambanya. Maka dari itu kita semua berkewajiban untuk menjaga nikmat keamanan ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan ini. Di antara Puncak syukur yang utama adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah ketetapan bagi hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut bersyukur kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah nikmat-nikmat tersebut. Namun apabila nikmat-nikmat tadi tidak disyukuri, justru diingkari, lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan tersebut apabila kaum muslimin jauh dari bertauhid kepada Allah mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan maka sungguh tidak akan mendapatkan ketentraman dan keamanan dalam hidup ini dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala sebaliknya ketika beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan tersebut dengan kesyirikan, dengan kekufuran, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan keamanan dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kebaliman yaitu kesyirikan mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu barang siapa yang keimanannya dicampur aduk dengan kesyirikan, dicampur aduk dengan kekufuran, maka dia tidak mendapatkan, tidak merasakan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebuah permisalan tentang umat terdahulu. Perumpamaan, permisalan terkait umat yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Allah sebutkan tentang sebuah desa, daraballahu mathalan. Allah telah menyebutkan sebuah permisalan. Qaryatan tentang sebuah desa kanat aminatan mutmainnah yang dahulunya desa ini, negeri ini betul-betul aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki berlimpah ruah. Datang dari segala penjuru. Dinikmati oleh penduduk negeri tersebut. Namun dikarenakan dosa-dosa mereka dikarenakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala ganti nikmat keamanan dan ketentraman, nikmat rezeki yang berlimpah itu dengan rasa takut dan kelaparan. Cobalah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala benar-benar pada awalnya memberikan rizki kepada penduduk negeri berlimpah dari segala penjuru. Buah-buahan dapat dinikmati di segala musim, baik di musim dingin ataupun di musim panas. Berbagai karunia rizki terus mengalir kepada mereka. Negeri pun adalah negeri yang aman dan sentosa. Manakala tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dalam kesyirikan, bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut. Yang tadinya mereka kehidupannya sejahtera, kehidupannya aman, kehidupannya tentram, penuh dalam rasa takut yang tidak menentu. Yang tadinya rizki datang kepada mereka dari berbagai penjuru, akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelaparan tersebar di mana-mana. Satu demi satu nikmat yang mereka rasakan sebelumnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lawannya sehingga mereka benar-benar dalam keadaan sengsara maka seorang yang berbahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari yang lainnya sedangkan orang yang tidak berbahagia dia adalah orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari orang lain kita hendaknya bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan tadi kalau sekiranya mereka yang tadinya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan aman, dalam keadaan bergelimang rizki. Kemudian dengan sebab kesyirikan, dengan sebab kekufuran, dengan sebab dosa dan kemaksiatan, akhirnya dicabut oleh Allah dan diganti dengan yang sebaliknya, maka sungguh kita semua hendaknya takut Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan, kita terjatuh dalam kekufuran, kita bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan yang akhirnya dapat menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan ini dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang menyebabkan kita semua menderita. Nasallahu salama. نعم إخواني في الله ويجب على المسلمين أن يعتقدوا أن ليس من نعمة إلا وهي من الله فالله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويقول سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله فلا ي... فلينتبه المسلمون من ظن أن بعض الناس هو الذي يأتي بالأمن ويحققه وأن الأمن قد تحقق بفضل سياسة فلان أو بسبب شجاعة, شجاعة فلان بل إن الأمن يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وحده وما فلان إلا مجرد سبب جعل الله تحقق هذه النعمة على يده فهذا واجب على المسلمين ولهذا ينبغي أن نحرص على أن نسلم هذه النعمة مما يفسدها وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية وهكذا في صدر هذه الأمة قال الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ففي هذه السورة العظيمة يفيدنا ربنا سبحانه ويعلمنا أن نعمة الأمن والرزق الرغيد يثبت بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ومن إفراد الله أن تنسب النعمة إليه سبحانه فلا تنسب إلى فلان من الناس إلا نسبة السبب أما الذي يأتي بهذه النعمة هو الله جل وعلا وقد أخبرنا سبحانه أن من جاء بالشرك سلب الله سبحانه وتعالى عليهم هذه النعم التي منها نعمة الأمن وسلب أيضا منهم نعمة الأرزاق الرغيدة قال الله سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات يعني عبرة لمن صبر على النعمة وشكرها وأدى حق الله سبحانه وتعالى فتأملوا إلى سبأ من بلاد اليمن ومما لفت انتباهي أني في طريقي إليكم سرنا في طريق عن جنبتيها الغابات عن اليمين وعن الشمال فقلت سبحان الله كيف كان أجدادنا من أهل اليمن في مثل هذه النعمة فلما لم يرعوها ولم يهتموا بها أبدلوا بعد الأمن خوفا وبعد النعمة فقرا وجوعا فحافظوا على هذه النعمة فإنها لا يشعر بذهابها إلا يوم أو لا يشعر بقدرها إلا من ذهبت عنه فأقروا هذه النعمة بحمد الله وشكره والعمل بطاعته فإنكم إن فعلتم ذلك استقرت أموركم وأنعم الله عليكم بنعم بعد نعمة نعم wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sangatlah banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." dan tidaklah ada satu nikmat pun yang kalian rasakan melainkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kaum muslimin benar-benar perhatian bahwa semua nikmat yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita meyakini bahwa datangnya kenikmatan itu dari sebagian manusia munculnya keamanan karena kepandaian siasat sifulan ataupun sifulan lainnya semua itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya Nikmat apapun yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat apapun yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang tertentu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengannya nikmat tersebut menjadi dirasakan oleh banyak dari hamba-hamba Allah maka orang-orang ini hanyalah sebagai sebab sebab datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala maka dari sini hendaknya senantiasa kita tanamkan dalam pribadi-pribadi kita dalam jiwa kita bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adapun selainnya sifatnya sebagai perantara untuk bisa sampainya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita pun harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan kita. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid kita, kemurnian ibadah yang seharusnya memang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila hal ini tidak dijaga dengan baik, maka sungguh sangat mengkhawatirkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal tentang ini semua. Demikian pula Allah sebutkan kondisi orang-orang Quraisy di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع wa amanahum min Oleh karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan untuk berdagang di musim dingin dan di musim panas. Allah berikan kenikmatan kepada kaum Quraisy untuk bisa melakukan perjalanan kafilah dagang mereka di musim panas ataupun musim dingin dalam keadaan tenang tanpa gangguan. Kemudian Allah mengingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Rabbnya hadal bait rumah ini maksudnya adalah Ka'bah al-Musharrafah. Orang-orang Quraisy mereka orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Ka'bah al-Musharrafah. Maka Allah mengingatkan manakala nikmat-nikmat telah kalian rasakan mengapa kalian beribadah kepada selain Allah? Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait alladzi at'amahum dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kalian. Wa amanahu min khauf dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keamanan kepada kalian hilangnya rasa takut dalam menjalankan aktivitas keseharian. Bila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya jauh dari kesyirikan kepada Allah merupakan sebab utama untuk diraihnya rizki dan keamanan dan tentu manakala kita berusaha untuk menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata maka ini merupakan bagian memurnikan ibadah memurnikan eh, pengakuan bahwa nikmat tersebut hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jangan sekali-kali kita menyandarkan datangnya nikmat itu dari manusia. Manusia hanyalah sebab saja. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka nikmat itu akan terwujud. Nikmat apapun dia, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin nikmat itu dapat dirasakan. Berikutnya dalam ayat ini pula kita mengetahui bahwa dengan sebab kesyirikan tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicabut oleh Allah nikmat rezeki dan nikmat keamanan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan tentang Penduduk negeri Sabah Yang ada di Yaman Laqad kana li sabain Fi maskanihim ayah Sungguh Pada negeri Sabah terkait tempat tinggal tinggal tempat tinggal tempat tinggal mereka terdapat tanda yang dapat diambil pelajaran darinya. Ketika itu terdapat kebun-kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apabila melakukan sebuah perjalanan, maka samping kanan dan samping kirinya adalah kebun-kebun yang subur. Allah perintahkan untuk makan dan menikmati rizki tersebut. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang aman sentosa dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul yang akhirnya mereka membangkang menolak rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir yang melahap perkebunan-perkebunan mereka semua dan menjadikan kebun-kebun yang subur itu menjadi kebun-kebun yang porak-poranda yang tidaklah ditumbuhi kecuali sedikit saja dari tetumbuhan dan pohon-pohon bidara yang sedikit pula sementara mereka Allah jadikan porak-poranda berhamburan diterjang banjir, berlarian ke sana dan kemari. Dzalika jazainahum kata Allah Subhanahu wa taala bima kafaru. Fahal nujazi illa al-kafur. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan. Maka tidaklah ada pembalasan bagi orang-orang yang kafir kecuali yang demikian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kondisi negeri Sabak sebelumnya. Hubungan dengan negeri-negeri yang lainnya terjalin dengan dengan sangat baik. Dengan negeri-negeri sekitarnya terjalan terjalin dengan dengan sangat baik. Mau melakukan perjalanan di malam hari dan di siang hari dapat dilakukan dengan mudah Justru mereka berdoa kepada Allah Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah jauhkanlah jarak perjalanan antara kami dengan negeri-negeri itu. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua porak-poranda Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna fi dzalika laayatil kulli sabbarin syukur sungguh pada ini semua terdapat tanda-tanda terdapat pelajaran-pelajaran berharga bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ketika saya melakukan perjalanan dari negeri Yaman dan berada di Indonesia ini. Melakukan perjalanan di samping kanan dan samping kiri terdapat kebun-kebun yang lebat. Saya teringat dengan negeri Yaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi. Dahulu kakek-kakek kami tidak dapat menjaga kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Yang tadinya dalam setiap perjalanan kiri dan kanannya dipenuhi oleh kebun-kebun yang menyejukkan mata akibat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi ditemukan yang seperti itu atau sulit ditemukan yang seperti itu lagi. Allah gantikan berbagai kenikmatan yang ada dengan kekacauan, dengan kelaparan dan ketakutan dengan sebab mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukurinya. Seringkali seseorang tidak merasakan bahwa nikmat itu adalah kenikmatan manakala nikmat itu ada di tengah-tengah dia. Barulah dia akan terasa bahwa nikmat itu merupakan sebuah kenikmatan dan berharga manakala telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan dan ketentraman yang dirasakan terkadang tidak dirasa bahwa itu adalah nikmat. Namun ketika nikmat itu dicabut barulah terasa betapa besar dan mahalnya nikmat keamanan dan ketentraman. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya. Maka agar supaya Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada dan bertambah di tengah-tengah kita. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa menegakkan tauhid dalam kehidupan kita. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan soleh. Dengan itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melanggengkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada untuk kita semua dan bahkan menambah nikmat-nikmat tersebut dengan apa yang belum kita rasakan. Naam ikhwani fillah. Fa'ala al-muslimin أن يدعو إلى الله جل وعلا ويدعو إلى توحيده وهكذا أيضا كل من رأوا أنه يريد إقامة الشرك ويريد إقامة الكفر عليهم أن يبينوا لهم أن هذا السبب الرئيس الذي يسبب ذهاب الأمن وذهاب النعمة فإن بعض الناس يظن ويعتقد أنه لا بأس بإقرار الشرك وبإقرار الكفر ويزعم أن هذا موجود في ديننا حرية الاعتقاد ونحو ذلك ونخص بهذه المسألة ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله وسددهم وأعانهم على ما هم عليه من أمر ما يهم المسلمين فرجال الأمن والشرطة هم حماة عورات المسلمين وهم حماة الدين أولا فيجب على رجال على رجال الأمن وعلى رجال الشرطة أن ينهوا عن إقامة ما يذهب هذه النعمة وإن أعظم ما يذهبها كما تقدم الشرك بالله والكفر به ويلي هذه المسألة أنهم جزاهم الله خيرا أعني رجال الأمن والشرطة وولاة الأمور على أيديهم وعلى عاتقهم مهام كبيرة فهم الذين يحرسون عورات المسلمين وهم الذين يحمون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ونبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فرجال الأمن والشرطة إن احتسبوا الأجر عند الله جل وعلا يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يكونوا من أهل النار عينان لا تمسهما النار وذكر عين باتت تحرس في سبيل الله ولا شك أن ما من بلد إلا ويوجد فيها الأخيار كما يوجد فيها الأشرار فيجب على من بيده الأمر أن يكف شر الأشرار وأن يبعد شرهم عن المسلمين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا دخل الجنة في شجرة قطعها من طريق الناس كانت تؤذي الناس فما بالكم في من يقطع شر الأشرار عن المسلمين الأشرار الذين يقلقون الآمنين ويخيفون الناس في في في دمائهم وأموالهم وأعراضهم هذه ميزة وهذه وهذه صفة من وفقه الله لأن يكون سببا في إبعاد الشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه فنحن في هذه الكلمة نوجه النصيحة لرجال الأمن أن يحتسبوا الأجر فإن نالهم شيء من الضرر فالله ينزلهم منازل الشهداء ينزلهم منازل الشهداء إذا ما احتسبوا الأجر عند الله جل وعلا فالمرابطون على الثغور يحمون عورات المسلمين لهم أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهكذا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بضعا وسبعون شعبة أعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق فإذا كان إماطة الأذى من شوك أو حجر أو غير ذلك مما يؤذي الناس من الإيمان العظيم فقل لي بالله عليك كيف بمن يميط ويذهب عن المسلمين أذى في دمائهم وأذى في أموالهم وأذى في أعراضهم فليشمروا عن سواعد الجد والاجتهاد وأن يحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا فإن الله مثيبهم وفي الأخير أشكر الإخوة جميعاً وأخص بذلك القائم على هذا الجامع المبارك وهكذا من حضرنا من رجال الأمن والشرطة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يكتب علينا وعليكم رضوانه الأكبر وأن ينزلنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد Maka bagi kaum muslimin semua Hendaknya berusaha Untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak umat manusia kepada Tauhid Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manakala terjadi perbuatan kesyirikan di sekitar kita, maka tugas kita menasehati orang-orang yang mengerjakan kesyirikan itu dengan sebaik-baiknya. Kita ingatkan kepada mereka bahwa inilah sebab utama dihilangkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama hilangnya nikmat keamanan berkurangnya rizki bahkan dicabutnya rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengira bahwa kita tidak boleh untuk memberikan masukan, nasihat, bimbingan kepada orang lain dengan alasan masing-masing memiliki kebebasan untuk berpendapat masing-masing memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Sungguh ini adalah prinsip yang keliru, prinsip yang salah. Kita semua diperintah untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita diperintah untuk saling menasehati satu dengan yang lainnya. Terkhusus pemerintah kita yang mulia hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan ini terhadap permasalahan kesyirikan yang apabila kita telusuri kitab suci kita dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa inilah sebab utama dihilangkannya dicabutnya nikmat keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah negeri pemerintah kaum muslimin terkhusus dari kalangan militer baik tentara ataupun polisi mereka adalah penjaga negeri ini bahkan juga sebagai penjaga agama ini oleh karena itu hendaknya ada dalam benak-benak para saudara-saudara baik militer maupun kepolisian untuk bahu-membahu bersama kaum muslimin di dalam menghilangkan sebab-sebab yang akan menghilangkan nikmat keamanan dalam hal ini yang paling utama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalul amn wasyurtah militer baik tentara ataupun polisi memiliki tugas yang besar di dalam menjaga keamanan negeri ini menjaga kehormatan negeri ini menjaga harta penduduk negeri ini menjaga darah mereka mengamankan mereka maka ini sesungguhnya tugas besar yang Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira terkhusus dari mereka yang bertugas menjaga di perbatasan-perbatasan negeri ini dan bersinggungan langsung dengan para perusuh yang dapat mengganggu keamanan negeri ini bahkan ingin memisahkan diri dari negeri ini. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini menangis. Sedangkan yang kedua adalah mata yang digunakan untuk batat fi menjaga negeri kaum muslimin, menjaga keamanan mereka, menjaga keamanan penduduknya dan waspada terhadap serangan-serangan musuh-musuh kaum muslimin, musuh negeri kaum muslimin. Tentunya tidak diragukan lagi di negeri manapun terdapat orang-orang yang baik dan orang-orang yang jelek. Maka tugas kita semua terkhusus bapak-bapak yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang di tangannya keputusan dan kebijakan untuk berusaha semaksimal mungkin menjauhkan kejahatan dari negeri ini dan dari rakyat negeri ini berusaha untuk menekan dan membungkam orang-orang jahat di negeri ini agar benar-benar negeri ini dalam keadaan yang baik dan yang terbaik. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan sebab dia memotong pohon yang jatuh yang menghalangi manusia untuk berjalan. Dia memotongnya dan menyingkirkannya dari jalan tersebut sehingga orang-orang pun bisa lalu lalang di jalan tersebut sebagaimana sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan orang ini masuk ke dalam surga. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menjaga negeri ini? Orang-orang yang bertugas di perbatasan-perbatasan kaum muslimin menjaga keamanan negeri ini menjaga penduduknya maka sungguh akan jauh lebih besar apa yang didapat oleh orang-orang yang seperti ini tentunya semua itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semua itu hendaknya dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Kalau kita perhatikan babak-babak kita yang tadi telah disebutkan, sesungguhnya mereka adalah sebab yang Allah jadikan teraihnya keamanan di negeri ini. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan inna minan nasi nasan mafatih lil khair maghalik lil syar wa inna minan nasi nasan mafatih lil syar maghalik lil khair fatuba liman ja'alahu mafatih al khair wa wailul liman ja'alahu mafatih syar di antara manusia ini ada yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Dan di antara manusia pula kata Rasul alaihissalatu wassalam ada yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kejelekan, dan penutup pintu kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kejelekan. Maka kami di sini di dalam memberikan nasihat ini khususnya kepada bapak-bapak yang memiliki peran penting di dalam mengurus negeri ini hendaknya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tugas yang dijalankan terkhusus yang terlibat langsung dalam pertempuran-pertempuran dan yang semisalnya hendaknya benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apakah itu meninggal dunia dan yang semisalnya, maka insyaallah akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perbatasan kaum muslimin, berusaha menangani pemberontakan-pemberontakan dan perusuh merupakan tugas besar yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan bahwa iman ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika menyingkirkan gangguan dari jalan agar orang bisa lewat Apakah gangguan itu berbentuk duri ataupun hal-hal lain yang mengganggu? Termasuk bagian dari iman bagaimanakah jika orang-orang yang menyingkirkan gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin, terhadap negeri kaum muslimin agar mereka hidup aman dan tentram. Sungguh ini hakikatnya bagian dari iman dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila benar-benar diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup dalam kajian sesi yang pertama ini tidak lupa kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak. Baik itu takmir masjid ini dan juga panitia penyelenggara dan juga saudara-saudara kami dari kepolisian dan tentara serta semua pihak yang memiliki saham baik besar ataupun kecil atas terselenggaranya kajian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keribuan yang terbesar untuk mereka semua dan memasukkannya di dalam surga Firdaus yang tertinggi Itulah apa yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh